بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين باب الصدق قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى والصادقين والصادقات وقال تعالى فلو صدقوا فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم وأما الأحاديث باب الصدق Sidik ini jujur ya. Hmm? Didul kedip. Kalau bahas yang anu persis itu, pas sidik. Kalau jeruknya manis itu rasanya manis, sidik itu berarti. Kalau jeruknya namanya jeruknya manis rasanya kecut nggak sidik itu. Hah? Enggak sidik namanya itu. Babus sidik. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah." Setelah bertakwa, jangan cukup bertakwa, wa kunu ma'as-shadiqin, bersamalah kamu bersama kumpullah kamu bersama orang-orang yang jujur, orang yang sadik, orang yang persis. Bertakwa, setelah kamu bertakwa, bergabunglah ma'as-shadiqin. Ternyata kita diperintahkan oleh Allah untuk bergabung. Tapi jangan bergabung kepada semua orang. As-sadiqin, bukan al-kadibin. Sholatlah kamu, bergabunglah dengan orang yang sadiqin di sholat. Bacalah Quran kamu, bergabunglah juga bersama as-sadiqin fi qiraatil Quran. Carilah ilmu kamu, bergabunglah as-sadiqin fil amal bil ulum. Terus demikian. As-sadiqin as-sadiqin bergabung bersama mereka. Jangan hanya sekedar sholat Jangan kamu hanya sekedar mencari ilmu. As-sadiqin itu kumpul bersama mereka. Karena ada orang yang sholat tapi gadibin Kenapa sholatnya berpura-pura kok? Bangun masjid ada al-kadhibin, bukan untuk ibadah. Untuk cari muka. Ada orang ceramah tapi enggak digin, Cari popularitas, ada. Tapi Allah merintahkan di sini setelah bertakwa kepada Allah, aswakunu digin, Jadilah kamu bersama orang-orang yang digin. Karena itu as ini Paling tingginya derajat. Paling tingginya adalah setelah derajat kenabian disebut derajat as-siddiqiyah. Martaba as Karena itu Sina Abu Siddiq yang dikatakan afdalun nas ba'dal anbiya dikatakan as-siddiq. Hah? Wa kunu ma'as sadiqin. Bergabunglah bersama mereka. Allah Ta'ala wassadigina wassadiqat. Apa tulisannya ayat ini? Syafil Quran. Syafil Quran Al-Ahzab 35. Walau sadaqahullah lakana khairan lahum. Walau sadaqallaha lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka tadi itu jujur terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak bohongan. Jujur dia menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jujur. Dia menyatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya jujur. Sadaqallaha lakana khairal lahum. Ya. Menjadi satu hal yang bagus bagi dia. Dia akan menjadi orang yang hebat mulia dunia sampai akhirat. Adallah la wa ajran azima. Sadiqin sadiqat juga mukminin wal mukminat, shadiqat mutasaddiqin mutasaddiqat, wasabirin wasabirat wal qanitin Semuanya dari itu Orang yang ahli sedekah, orang yang ahli sabar, orang yang eh, yang beriman laki maupun perempuan, orang yang ahli ibadah, orang yang shodiqin dan shodiqat, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah menyediakan bagi mereka maghfiratan, ampunan wa ajran azima dan pahala yang besar yaitu sur surga. Ini dalil juga bahwa surga itu sudah ada karena a'adallahu lahum. Karena Allah sudah menyediakan bagi mereka. Berarti sudah ada surganya sekarang ini. Tinggal inti masuk aja sebenarnya. Eh? Taib. Walau laka lakana khairal lahum. Nah, karena itu eh, jangan berpura-pura sama Tuhan. Jujur aja dalam hati. nggak ada hasilnya kamu berpura-pura itu. Tidak hmm? ada hasilnya kamu berpura-pura. Sama dengan orang sakit datang kepada dokter, pura-pura nurut minum ini ya iya dokter pura-pura nurut yang rugi siapa nggak nurut temenan tidak sodikin dia berobatnya tidak sodik ya tidak sembuh-sembuh dia yang rugi kan gitu ada murid datang ke pondok datang ke madrasah paham nih tapi tidak sodigin adalah beli ilm nggak beneran dia mencari ilmu hanya pura-pura aja sudah pokoknya dia belajar gitu ya yang rugi dia nggak akan sukses nggak akan sukses yang serius gitu loh sadiqin wa kunu ma'as sadiqin serius oh, jangan dibuat main-main jangan hanya sekedar sadiqin yang serius begitu maksudnya wa kunu ma'as sadiqin ya, harus serius al amru jid ini urusannya serius loh antara surga neraka loh antara sulh khatimah dan husnul khatimah loh ini antara adabul gabr atau naimul gabr loh ini antara Ridho Allah dan sukhtu Allah. Jid, Allah amru jid. Ini urusannya serius. Jangan buat main-main, ini bukan spekulasi ini. Nah, nanti gagal pasti kamu diadab oleh Allah. Nanti enggak masuk surga, pasti masuk neraka kamu itu. Nanti enggak husnul khatimah, pasti sul khatimah. Jadi nggak ada pilihan lain. Bukan uh, ya nanti kan bisa dirubah. nggak ada. Di urusannya serius wa kunu ma'as sadiqin gitu.